Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Jadi sekalian para para di Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas pada mulai pada sore hari ini kitab yang sudah kita kabarkan sebelumnya yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seorang ulama yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Dan seperti yang sudah kita sampaikan hari Kamis yang lalu, bahwasanya kitab ini adalah kitab yang bagus dan sudah dipuji oleh para ulama dan diterangkan oleh para ulama dan tidaklah ada seorang ulama kecuali yang seringnya dia sudah pernah menerangkan kitab ini yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan para tulabul ilm yang mereka dianjurkan untuk menghafal ya, kitab ini dan ini adalah kitab yang ringkas dan merupakan matan dan mudah untuk dihafal oleh seorang pelajar dan seorang penuntut ilmu agama. Baik. Kita akan mulai e, membaca kitab ini berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk menampakkan agama tersebut di atas seluruh agama dan cukuplah bagi Allah sebagai saksi. Beliau rahimahullah memulai kitabnya dengan basmalah sebagaimana dilakukan oleh para ulama yang lain dan ini adalah meniru apa yang Allah SWT lakukan di dalam kitabnya itu di dalam Al-Quran karena Allah memulai kitabnya dengan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim demikian pula meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim yang surat yang isinya adalah dakwah kepada raja-raja di zaman beliau maka di dalam surat-surat itu beliau memulai dengan basmalah memulai dengan basmalah demikian pula disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau hmm. mengirim suratnya kepada Bilqis. Kemudian diterima suratnya oleh Ratu Bilqis dan dibaca oleh Ratu Bilqis di hadapan bawahannya. Kemudian mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang sesungguhnya ini yaitu surat ini adalah dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah kemudian setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menunjukkan bahwasanya saat itu e, Raja Sulaiman alaihissalam atau Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis di dalam risalahnya menyebutkan yang pertama kali dengan menyebutkan basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu para ulama ketika mereka menulis kitab-kitabnya ya banyak di antara mereka yang memulai kitabnya dengan basmalah yaitu meniru apa yang Allah lakukan di dalam Al-Quran demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa makna basmalah? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Ba di sini yaitu pada kata bismi dengan menyebut nama ba di sini dinamakan dengan ba al-isti'anah. Ba yang artinya kalau kita baca berarti kita memohon pertolongan. Ya, kalau kita baca ba ini berarti kita sedang memohon pertolongan sehingga dinamakan dengan ba al-isti'anah. Ba yang fungsinya adalah untuk memohon pertolongan. Sehingga orang yang mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah berarti pada hakikatnya dia sedang meminta pertolongan kepada Allah SWT. Dan ini penting bagi seseorang yang seorang muslimah setiap akan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maka adalah dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam urusan ibadah, urusan agama maupun dalam urusan dunia. Dan di dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." dalam engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Beliau mengatakan ihris, dalam kalian semangat di dalam melakukan perkara yang bermanfaat bagi dirimu baik dalam masalah ibadah masalah agama, masalah dakwah ataupun masalah dunia. Masalah pekerjaan, masalah mencari rezeki. Wasta'in billah dan dalam engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping kita semangat melakukan sebuah kerjaan tetapi jangan lupa kita memohon pertolongan kepada kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bisa yang melakukan sebuah pekerjaan dengan baik kecuali apabila diberikan taufik dan diberikan pertolongan oleh Allah ya Allah kami memohon pertolongan menunjukkan bahwasanya di dalam ibadah ya jangan lupa seorang muslim senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bismillah dengan menyebut nama Allah yaitu astainu billah aku memohon pertolongan kepada Allah di dalam menulis kitab ini ya beliau menyebut nama Allah di dalam menulis kitab ini ya, supaya Allah SWT memberikan taufik dan memberikan pertolongan kepada beliau di dalam menulis kitab ini lafzul jalalah yaitu Allah ya ini adalah Ismullah Al-A'zam. Ini adalah nama Allah yang paling besar, yang paling agung. Allah SWT memiliki nama-nama yang banyak. Walillahil asma'ul husna. Allah SWT memiliki nama-nama yang husna. Tapi di antara nama-nama tersebut ada yang dinamakan Ismullah Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung, yang paling besar dan pendapat yang lebih kuat di antara beberapa pendapat ulama bahwasanya Ismullah yang paling besar adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Dan nama-nama yang lain disandarkan kepada lafzul jalalah. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an apabila seseorang meneliti maka nama yang paling banyak adalah lafzul jalalah. Hmm, hmm. Ya, e, apabila meneliti di dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir dan menghitungnya maka penyebut yang paling banyak adalah lafzul jalalah, lebih dari 2000 atau 3000 e, lafaz diulang-ulang oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Dan ini menguatkan bahwasanya lafzul jalalah ini adalah nama Allah yang paling ada pun nama-nama yang lain maka disandarkan kepada nama Allah. Ya seseorang mengatakan di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Di antara nama Allah adalah Ar-Rahim. Di antara nama Allah adalah Al-Alim dan seterusnya. Tetapi jangan dibalik. Jangan mengatakan di antara nama Ar-Rahman adalah Allah atau di antara nama Al-Alim adalah Allah. Jadi nama-nama yang lain itulah yang disandarkan kepada lafzul jalalah. Kita katakan di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim dan seterusnya. Dan makna dari lafzul jalalah Allah ini diambil dari alaha ya'lahu yang artinya adalah abada ya'budu itu menyembah. Ya. Dan makna Allah adalah al-ma'luh yang disembah. Ya, makna Allah adalah yang disembah karena Allah Swt dialah al-ma'luhu al-haq, dialah yang sesembahan yang memang berhak untuk disembah. Makna Allah adalah yang disembah. Allah maknanya adalah yang disembah. Kemudian Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ini adalah dua di antara nama-nama Allah yang husna diambil dari Ar-Rahmah yang artinya adalah kasih sayang. Dan Allah swt dialah yang Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim maknanya adalah yang maha penyayang. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Para ulama berselisih pendapat ya tentang beda antara nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang syamilah, yang umum. Artinya bukan hanya orang muslim saja, tetapi kasih sayang Allah yang juga mencakup selain orang muslim. Karena orang kafir pun juga mendapatkan bagian dari kasih sayang Allah SWT. Allah SWT memberikan rezeki bukan hanya kepada orang muslim saja. Ya orang kafir pun dikasih rezeki oleh Allah. Diberikan keturunan, diberikan kelezatan, kenikmatan. Dan ini adalah bagian dari rahmatullah, bagian dari kasih sayang Allah. Tetapi kasih sayang di sini adalah kasih sayang yang syamilah, yang umum. Ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang umum yang mencakup yang meliputi orang yang beriman maupun selain orang yang beriman. Adapun Ar-Rahim maka ini adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Hanya kepada orang-orang yang beriman. Seperti misalnya hidayah. Hidayah dan juga petunjuk untuk mengikuti agama Islam hidayah untuk terbuka hatinya sehingga mengikuti sunnah Nabi. Maka ini adalah rahmat dari Allah SWT. Allah menyayangi hamba tersebut sehingga dibuka hatinya untuk mengikuti agama Islam. Dibuka hatinya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah tetapi khusus untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah dengan orang-orang yang beriman rahiman, yaitu Maha Penyayang. Allah tidak menggunakan kata atau tidak menggunakan nama Rahmanan ya atau Rahmana, tetapi menggunakan Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahim ini adalah nama Allah yang mengandung sifat rahmat dan rahmat di sini e, khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kenapa di, di sini kita mengatakan atau menggunakan kalimat segala Karena al di sini di dalam bahasa Arab adalah lil istighraq Artinya men, e, menyeluruh Ya al di sini ada maknanya di dalam bahasa Arab Bagi orang yang pernah belajar Maka al di sini adalah lil istighraq Yaitu yang menunjukkan menyeluruh Sehingga ketika seseorang mengatakan Alhamdulillah Berarti maksudnya bukan hanya satu pujian tetapi seluruh pujian. Sehingga terjemahan yang benar sebagaimana sering kita gunakan yaitu segala puji bagi Allah. Semua pujian adalah untuk Allah. Dan jadi masuk dengan alhamdulillah adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta. Ya pujian yang disertai dengan rasa cinta, memuji karena sifat-sifatnya yang maha tinggi dan juga nama-namanya yang maha bagus. Demikian pula memuji Allah karena nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah adalah pujian yang didasari dengan rasa rasa cinta. Karena di sana ada pujian tetapi tidak didasari oleh rasa cinta. Seseorang terkadang memuji orang lain tapi tidak ada di dalam hatinya rasa cinta kepada orang tersebut. Maka ini di dalam bahasa Arab bukan alhamdulillah namanya tetapi al-madahu al-madhu. Ini artinya dalam bahasa kita pujian. Ya, tetapi kalau lebih dalam kita e, e, meneliti makna keduanya, maka alhamdu ini adalah pujian tetapi untuk orang yang kita cintai. Adapun al-madhu ini adalah pujian untuk lebih umum, baik yang orang kita cintai maupun yang tidak kita cintai. Nah, lillah adalah hanya untuk Allah Azza wa Jalla alladhi arsala rasulahu bil huda yang telah mengutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad saw yang telah mengutus rasulnya yang dimaksud dengan rasulnya di sini adalah Nabi Muhammad saw alaihi wasallam bil huda wa dinil haq beliau diutus oleh Allah swt dengan membawa al huda demikian pula membawa dinul haq dan ucapan beliau ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida." Dialah Allah SWT yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, dengan petunjuk dan juga dengan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad kulli supaya Allah tunjukkan nampakkan agama tersebut yaitu agama Islam di atas seluruh agama semuanya. Wa kafa billahi dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya Allah sebutkan ayat ini di dalam Al-Qur'an dan di sini muallif pengarang mengambil yang bagian dari ayat tersebut. Alladzi arsala rasulahu bil huda yang telah mengutus rasulnya. Dan ini adalah sebuah kenikmatan ya sebuah kenikmatan ya dari Allah SWT yang luar biasa diutus kepada kita seorang Rasul ya setelah sebelumnya dalam keadaan gelap dalam keadaan kita jahil kemudian Allah SWT dengan karunia-Nya yang mengirim dan mengutus kepada kita seorang Rasul yang membawa wahyu, membawa risalah dari Allah SWT yang isinya adalah petunjuk dari Allah SWT dan juga cahaya dari Allah yang dengannya manusia ya terang jalannya dan jelas perkaranya. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bapak bisa bayangkan ketika Bapak berada di tempat yang gelap atau ketika e, lampu mati dan rumah dalam keadaan gelap gulita tidak ada cahaya. Bagaimana apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan demikian? Tapi ketika e, lampu hidup maka betapa gembiranya kita karena kita bisa melakukan semua yang kita inginkan. Demikian permisalan seseorang ketika belum diutus kepadanya seorang rasul dan belum datang risalah kepada kaum tersebut. Maka mereka hidup dalam keadaan gelap, tidak tahu apa yang dilakukan. Yang baik dianggap itu buruk dan yang buruk dianggap itu baik karena tidak ada petunjuk. Tetapi ketika Allah SWT menurunkan wahyu, memberikan mengutus seorang utusan yang yang di situ ada petunjuk dari Allah Swt. Ini diperintahkan, ini dilarang dan seterusnya, maka terang benderang jalan kita. Kita tahu oh ini benar. Ini salah, ini tidak boleh, ini memberikan masalah, ini memberikan mudarat. Datang dari Allah Swt. dan dialah Allah Swt. yang Maha mengetahui masalah dan mudarat bagi bagi kita. Allah SWT mengatakan ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan itu yang mengetahui? Dan dia adalah zat yang maha lembut dan juga maha mengetahui. Allah SWT dia yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita dan apa yang membawa mudarat bagi bagi kita. Yang baik diperintahkan untuk kita semua. ada pun yang jelek yang memberikan kerusakan, memberikan mafsadah kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat maka Allah larang. ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Seseorang bisa mendapatkan ya dibukakan hatinya untuk mengikuti risalah ini, mengikuti agama Islam, mengikuti risalah yang diutus dengan dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu boleh mengatakan Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillah segala puji Allah bagi Allah yang telah memutus utusannya dengan membawa petunjuk dan juga membawa dinul haq. Jadi maksud dengan al-huda atau petunjuk maksudnya adalah ilmu. Jadi maksud dengan al-huda adalah ilmu. Ada dinul haq, agama yang benar maka tafsirannya adalah al-amal. Jadi al-huda maknanya adalah ilmu, sedangkan dinul haq maknanya adalah amal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah SWT membawa ilmu, kemudian yang kedua membawa apa? Membawa amal. Jadi bukan hanya ilmu saja yang dibawa, tapi beliau juga membawa amal. Dan ini menunjukkan bahwa seorang Muslim yang hak dia harus berilmu dan juga harus beramal. Berilmu tapi tidak diamalkan, maka ini dibayar Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sebaliknya, seseorang beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu maka ini sesat. Oleh karena itu ketika menafsirkan ya firman Allah Azza wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah orang Yahud. Orang yang dimurkai di dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Adapun orang yang dhalin yang sesat mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan orang Yahudi orang Yahudi dimurkai karena mereka berilmu tetapi tidak beramal. Mereka orang berilmu dan pendeta-pendeta mereka membaca di dalam kitab Taurat, membaca di dalam kitab mereka tentang kebenaran Nabi saw. Bahkan mengenal ciri-ciri beliau dan dari kitab yang sampai kepada mereka mereka tahu bahwasanya ini adalah memang rasul yang diutus. Allah SWT mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yaitu orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bagaimana kita mengenal anak kita? Kita tahu namanya, kita tahu kebiasaannya, kita tahu ciri-cirinya, kita tahu suaranya. Mengenal baik Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal mengenal anak-anak mereka, tetapi mereka tidak beriman. Yang mengatakan bukan ini Nabi yang diutus. Dan ini menunjukkan bahasanya terkadang seseorang berilmu tetapi tidak beramal. Dan ini yang dimurkai oleh Allah SWT. Adapun orang-orang Nasrani maka sebaliknya. Ya, mereka senang beramal. Lebih lebih halus hatinya, lebih lembut hatinya daripada orang-orang Yahudi ya sehingga sampai berlebih-lebihan mereka ada di antara mereka yang niat untuk tidak menikah tujuannya apa tujuannya ingin bertakarrub dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu swt banyak beramal akan tetapi sayang tidak didasarkan dengan ilmu termasuk rohbaniyah yaitu e, meniatkan diri untuk tidak menikah dan seterusnya ini adalah perkara yang diada-adakan oleh mereka sendiri tidak pernah diturunkan syariatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak beramal tetapi sayang mereka tidak didasarkan dengan dengan ilmu. Dan dua-duanya tercela. Berilmu tidak diamalkan tercela. Demikian pula orang yang beramal tidak berdasarkan ilmu, artinya dia banyak beribadah tetapi sayang tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an demikian pula sunnah Rasulullah SAW demikian juga tercela. Yang sebagian ulama mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun bin nasara barang siapa yang rusak di antara ulama-ulama kita maka ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi orang yang rusak di antara ulama kita maksudnya adalah dia berilmu tetapi sayang dia tidak mengamalkan ilmunya maka ini serupa atau ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi dan orang yang rusak di antara ahli ibadah kita, maksudnya dia adalah orang yang senang beribadah tetapi sayang ibadahnya tidak didasarkan ilmu. Fafihi shibhun bil naat bin nasara. Maka ada keserupaan dengan orang-orang Nasrani. Jadi ketika kita berdoa di dalam Al-Fatihah, ya, di dalam setiap rakaat di dalam salat kita, kita senantiasa meminta kepada Allah supaya jangan ya, supaya dijauhkan dari jalan dua golongan ini ya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bukan jalannya orang-orang yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi dan bukan jalannya orang yang sesat yaitu orang-orang Nasrani kita berlindung kepada Allah supaya jangan sampai menjadi orang yang berilmu tetapi tidak beramal atau sebaliknya beramal tapi tanpa tanpa ilmu ya yang intinya kita meminta kepada Allah supaya diberikan ilmu dan sekaligus sama amal yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama dan juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini senantiasa kita minta di dalam setiap rakaat di dalam sholat kita. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli supaya Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama tersebut di atas seluruh agama. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan di antara hikmahnya adalah untuk menampakkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Nampak apanya? Nampak dari sisi yang pertama adalah hujahnya. Dari hujah-hujahnya, dari dalil-dalilnya nampak di antara sekian banyak agama. Dan ini adalah perkara yang musyahad yang bisa kita lihat. Semakin kita mempelajari agama Islam maka kita akan melihat bagaimana nampaknya agama Islam ini di atas agama-agama yang yang lain. Hujah yang sangat kuat saling menguatkan satu dengan yang lain, tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Demikian pula yang kedua adalah nampak secara fisik yaitu dengan tersebarnya agama Islam di seluruh dunia. Berawal dari sebuah kota yang kecil di tengah-tengah padang pasir, kemudian sekarang bisa kita lihat di seluruh penjuru dunia ada orang yang memeluk agama Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kulli supaya Allah SWT menampakkan agama Islam ini di atas seluruh agama semuanya. Wakafa billahi syahida dan cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi yang mengetahui bahwasanya beliau adalah utusan Allah SWT. Ya karena mungkin ada sebagian manusia yang mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, mendustakan beliau dan mengatakan bahasanya beliau bukan seorang rasul dan bahasanya beliau berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla maka wakafa billahi syahida cukuplah Allah sebagai saksi Allah yang Maha tahu yang menjadi saksi bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Ya, dengan e, mengabarkan di dalam Al-Qur'an demikian pula dengan mukjizat yang Allah kuatkan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah azza wajalla. Nah, kemudian setelah itu beliau membaca dua kalimat syahadat Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا Setelah itu beliau membaca dua kalimat syahadat yaitu setelah membaca hamdalah, membaca alhamdulillah dan memuji Allah azza wajalla maka beliau membaca dua kalimat syahadat. Wa asyhadu dan aku bersaksi. Makna bersaksi adalah mengakui, mengucapkan dengan lisan dan juga mengabarkan kepada orang lain, aku bersaksi dan ini yang namanya persaksian harus didasari dengan ilmu. Ya, yang namanya bersaksi harus didasari dengan ilmu. Kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Kita bersaksi untuk apa? Ya, yang namanya persaksian harus didasarkan dengan dengan ilmu. Oleh karena itu, seseorang ketika membaca dua kalimat syahadat, maka adalah dia mengetahui makna dan juga arti dari apa yang dia ucapkan. Apa makna la ilaha illallah dan apa makna Muhammad Rasulullah. Orang yang mengatakan asyhadu aku bersaksi berarti dia mengetahui makna dari apa yang akan dia ucapkan. Dan dia ikrarkan dan dia kabarkan kepada orang lain. Allah ilaha illallah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita sudah berjanji di dalam diri kita, di dalam dengan lisan kita, kita ucapkan dengan lisan kita dan kita mengakui bahwasanya di alam semesta ini tidak ada ilah yang memang berhak untuk disembah kecuali kecuali Allah. Karena sesembah di dunia banyak. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah batu dan seterusnya. Itu adalah sesembahan, itu adalah alihah. Tetapi ilah yang berhak disembah, ilah yang hak, maka hanya satu yaitu Allah SWT. Kalau demikian, kalau sudah mengatakan ashadu, berarti kita sudah berjanji bahwasanya saya tidak akan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, kita sudah mengatakan berikrar tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau berdoa tidak boleh kepada selain Allah siapapun dia. Kalau bernazar maka tidak boleh bernazar untuk selain Allah siapapun dia. Kalau ingin beristighatsah, beristi'anah, beristi'adzah tidak melakukan itu semua kepada untuk selain Allah. Karena itu semua adalah ibadah. Ya, kalau itu ibadah maka tidak boleh sedikit pun secuil pun kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah makna syahadat kita. Jangan sampai seorang muslim ya sudah menjadi seorang muslim 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sementara dia tidak mengetahui makna dari syahadat yang sering dia ucapkan. Ini janji. Janji dari diri kita untuk menyerahkan ibadah hanya kepada kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu hanya kepadanya dan adalah penguatan. Hanya kepadanya itu hanya kepadanya aku beribadah la syarikalahu tidak ada sekutu bagi dirinya. Ya, ini juga memegang artinya kita tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kepada sekutu-sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Wahdahu la syarikalah ini adalah penguatan dari kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah SWT wahdahu la syarikalah dialah satu-satunya tidak ada sekutu bagi bagi dirinya iqraran bihi wa tauhidan iqraran bihi wa tauhidan yaitu mengikrarkan dengannya mengikrarkan dan menyetujui dengan kalimat tersebut dengan batinnya dan juga dengan zahirnya wa tauhidan demikian pula dengan mentauhidkan Allah azza wa jalla di dalam di dalam ibadah jadi dikuatkan lagi ia dengan mengatakan wahdahu la syarikala kemudian dikuatkan dengan iqraran bihi wa tauhidan ini semua adalah penguat dari ucapan yang sebelumnya yaitu la ilaha illallah yang mengakui tentang kalimat tersebut dan kebenarannya demikian pula tauhid dan dengan mengamalkan isi dari kalimat tersebut yaitu dengan mentauhidkan Allah di dalam ibadah kemudian beliau mengatakan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya ini persaksian yang kedua syahadah yang kedua Aku bersaksi, aku mengakui, aku mengikrarkan, aku kabarkan kepada orang lain bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasul. Iman dan meyakini bahwasanya beliau adalah seorang hamba demikian pula seorang Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seorang hamba artinya beliau adalah seorang hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bukan Tuhan. Ketika kita bersaksi bahasanya beliau adalah seorang abdun, abduhu, berarti kita bersaksi beliau adalah seorang hamba yang sama dengan kita, yaitu menyembah kepada Allah. Oleh karena itu tidak boleh kita menyerahkan sedikit pun ibadah kepada beliau. Kalau kita sudah mengatakan bahasanya beliau adalah abduhu, beliau adalah hamba Allah, berarti beliau menyembah Allah dan bukan disembah. Ya karena abdun adalah yang menyembah, bukan yang disembah. Ini adalah peringatan bagi sebagian yang hulu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menyerahkan sebagian ibadah kepada beliau, seperti datang ke kuburan beliau misalnya, kemudian meminta dan memohon kepada beliau, meminta perkara dunia atau meminta syafaat di akhirat. Makanya adalah sejenis di dalam bahasa Arab doa dan doa tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla siapapun dia meskipun dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ad-du'a wal ibadah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa adalah ibadah. Apa maksud beliau mengatakan demikian? Supaya kita tahu bahwasanya kalau itu adalah ibadah, maka jangan diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh seseorang datang ke kuburan beliau atau ke kuburan yang lain kemudian meminta kepada orang yang dikuburkan dengan mengatakan ya fulan ya a'tini kada wa kada ya fulan berikan aku berikan ini dan itu ya fulan berikanlah aku syafaat di sisi Allah azza wajalla dan seterusnya maka ini adalah ucapan yang isinya doa isinya adalah permintaan dan doa tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Kalau kita sudah bersaksi beliau adalah hamba, berarti ibadah tidak boleh kita serahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu demikian pula kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Utusan dari Allah azza wajalla yang membawa risalah, membawa surat untuk kita. Apa isi risalahnya? Isinya yang pertama adalah e, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula isi risalahnya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga isi adalah kabar-kabar akhbar dari Allah SWT demikian pula isi risalah beliau adalah tata cara beribadah beliau adalah seorang rasul diutus oleh Allah kepada kita semuanya ya dengan membawa risalah tersebut dan kewajiban kita sebagai umat adalah kalau kita mengakui dan beriman bahwasanya beliau adalah seorang rasul maka kita beriman dengan apa yang beliau bawa kalau beliau membawa perintah maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah beliau. Kalau itu memang perintah yang sifatnya wajib. Kalau beliau melarang, maka kita harus meninggalkan larangan beliau. Ya, demikian pula apabila beliau memberikan kabar. Ya, kabar tentang misalnya kejadian-kejadian yang telah lalu atau kejadian yang akan datang sebelum terjadinya hari kiamat atau kejadian di hari kiamat. makanya adalah perkara-perkara yang gaib dan kewajiban kita apabila kita mengakui beliau adalah seorang rasul adalah membenarkan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kabarkan meskipun terkadang secara zahir bertentangan dengan akal kita. Ya dalam keadaan demikian tidak boleh seseorang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendemkan akalnya. Ya dalam keadaan dia melihat dalil yang sahih kemudian secara zahir seakan-akan itu bertentangan dengan akal, maka kita harus kedepankan dalil dan kita beriman dengan apa yang datang dari Nabi SAW dan kita tuduh akal kita. Jadi yang kurang bukan dalilnya tetapi akal kita yang belum sampai ke sana. Ya. Jadi kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadat kita bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul berarti tidak didustakan. Abdun la yu'badu wa rasulun la yukadzabu. Beliau adalah seorang hamba tidak boleh disembah dan beliau adalah seorang rasul tidak boleh didustakan. Kemudian beliau mengatakan wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidan. Kemudian beliau membaca salawat dan juga salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menyebutkan salawat dan salam di sini? Karena tadi menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan termasuk adab apabila disebutkan nama beliau kita mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad dan dia tidak mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini beliau mengucapkan salawat dengan mengatakan sallallahu alaihi. Semoga Allah memberikan as-salat untuk beliau Bagaimana salawat Allah untuk untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang perlu kita pahami dan kadang banyak di antara kita yang belum paham. Apa makna Allah bersalawat? Yang dimaksud dengan Allah bersalawat untuk Nabi-Nya adalah Allah memuji beliau di depan para malaikatnya. Ya sebagaimana ini ditafsirkan oleh Abu Aliyah dan uh, ucapan beliau akhir ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam sahihnya. Beliau menafsirkan ayat ini dan mengatakan eh, menafsirkan tentang salawat Allah untuk nabinya. Apa maksudnya? Yaitu sana'uhu alaihi indal mala'il a'la atau atau fil mala'il a'la. Maksud dari salawat Allah untuk nabinya adalah pujian Allah kepada nabinya di depan siapa? Di depan para malaikat. Yang disebut-sebut Nabi Muhammad SAW dan dipuji di hadapan para malaikatnya. Ini adalah salawat Allah untuk nabinya dan ditafsirkan oleh salah seorang salaf yaitu Abu Aliyah dan ini adalah makna yang lebih dekat insya Allah. makna salawat Allah atas nabinya adalah ujian Allah ya atas nabinya di depan para malaikat. Sehingga ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah untuk Muhammad. Maknanya apa? Maknanya kita meminta kepada Allah supaya Allah memuji nabinya di hadapan para malaikatnya. Ya itu maknanya. Jadi terkadang kita sering mengucapkan salawat ini bagus, akan tetapi kita belum mengenal dan mengetahui maknanya. Ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, maksudnya adalah kita meminta kepada Allah supaya Allah bersalawat untuk nabinya, yaitu memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Kemudian beliau mengatakan wasallama tasliman mazida dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau tasliman mazidan dengan keselamatan yang berlebih, yang banyak. Kenapa beliau menyebutkan salawat kemudian setelah itu menyebutkan salam? Karena di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk melakukan salawat dan salam. Yang melakukan salawat dan salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Bersalawatlah kalian untuknya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wasallimu taslima. Hendaklah kalian mengucapkan salam untuk beliau. Berarti perintahnya di sini ada dua. Yang pertama adalah mengucapkan salawat, kemudian yang kedua mengucapkan salam. Ya mengucapkan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga di sini ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah mengucapkan salawat yaitu mengucapkan sallallahu alaihi beliau mengatakan wasallama tasliman mazidan yaitu keselamatan yang berlebihan yang bertambah. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan rahimahullah i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurati ila qiyam as-sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan i'tiqad yaitu akidah golongan yang selamat yang ditolong sampai hari kiamat ahli sunnah wal jamaah dan di dalam uh, eh, nuskah yang lain, di dalam uh, eh, nuskah yang lain disebutkan amma ba'd fahada. Adapun setelah itu maka ini. Kemudian beliau mengatakan ini adalah akidah golongan yang selamat yang ditolong sampai hari kiamat ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Setelah beliau membuka kitabnya dengan tadi ya dengan basmalah kemudian memuji Allah, ya kemudian menyebutkan dua kalimat syahadat, kemudian mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau e, membuka kitabnya setelah itu dengan mengatakan amma baat fahada adapun setelah itu maka ini maksudnya kitab yang akan beliau tulis ini adalah tentang i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansurati ila misal. Kitab yang akan beliau tulis yang akan boleh sampaikan di sini adalah tentang akidah golongan yang selamat yang ditolong yang senantiasa ditolong oleh Allah sampai hari kiamat yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah yang akan boleh tulis di sini yang akan boleh tulis di sini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Bukan akidah kelompok ini dan kelompok itu tidak, tetapi ini adalah akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan i'tiqadu al-firqah al najiyah Jadi maksud dengan i'tiqad adalah akidah. Maksudnya yang dimaksud dengan akidah adalah sesuatu yang kita ikat dengannya hati kita. Yang kita ikat dengannya hati kita. Ini dinamakan dengan akidah sehingga tidak mudah goyang. Ini namanya akidah. Ini dinamakan dengan keyakinan. Beliau akan menyebutkan di dalam kitab ini tentang akidah. Ya, tentang masalah akidah. Jadi bukan masalah fikih atau masalah yang lain, tetapi masalah keyakinan. Ya, siapa keyakinan siapa? Keyakinan al-firqatin najiyah. Keyakinan kelompok yang selamat. Al-firqah artinya adalah jamaah atau taifah, yaitu sekelompok manusia. Ini dinamakan dengan firqah ya dan kadang firqah ada ada dua ada firqah yang sesat ada firqah yang yang tidak sesat dan semuanya dinamakan dengan firqah karena firqah secara bahasa adalah jamaah atau sekelompok manusia ini namanya firqah ini adalah keyakinan akidahnya al-firqatin najiyah golongan yang selamat siapa yang dimaksud dengan golongan yang selamat yang dimaksud dengan golongan yang selamat adalah yang disebutkan oleh Nabi saw di dalam hadis iftiraqil ummah. Hadis tentang terpecah belahnya umat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah menyebutkan bahwasanya orang Yahudi mereka berpecah belah. Menyebutkan bahwasanya orang Nasrani mereka berpecah belah. Kemudian beliau mengatakan sataftariqu ummati ala talatin wa sab'ina firqah dan sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. tarik akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Yang sebelumnya di zaman Nabi hanya satu firqah saja. Yaitu Nabi dan juga para sahabat. Tidak ada aliran-aliran yang lain. Yang ada adalah seorang muslim yang berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW seperti yang dipahami oleh para sahabat. Hanya satu satu golongan saja Kemudian beliau mengabarkan nanti akan terpecah belah menjadi berapa? 73. Akan di sana ada aliran-aliran yang mereka menyimpang dari jalannya generasi pertama. Menyimpang dari jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian beliau mengatakan di depan para sahabat kullu hafin illa wahidah Semuanya yaitu golongan-golongan tadi, aliran-aliran tadi semuanya masuk neraka kecuali satu. Illa wahidah, kecuali satu saja. Berarti di sana ada golongan yang selamat. Selamat dari perpecahan, selamat dari neraka. Mereka lah yang dimaksud oleh beliau di sini al-firqati an-najiyah, kelompok yang selamat, yaitu selamat dari perpecahan. Ya ketika manusia berpecah belah, menyimpang dari jalan sahabat, mereka masih berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Berpegang teguh, bagaimanapun orang mencela, tapi dia tetap berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu hafinar illa wahidah kecuali kecuali satu. Kemudian para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka mengatakan, Ya Rasulullah, wa man Ya Rasulullah, Siapa golongan yang selamat ini? Ya mereka ketika mendengar hadis ini dan ini besar bagi mereka ya karena mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya ingin selamat dari apa? Dari neraka. Ingin masuk ke dalam surga. Sementara beliau mengabarkan bahwasanya umat akan berpecah berpecah belah menjadi 73 semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat segera bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa golongan yang satu ini?" Maksudnya apa? Maksudnya saya ingin bersifat dengan golongan ini yaitu memiliki sifat dengan sifat golongan ini dan mengamalkan amalan mereka, meyakini keyakinan mereka supaya saya termasuk golongan yang yang satu ini. Ini tujuan para sahabat bertanya. Ya Rasulullah, wa man hiya ya Rasulullah, siapakah golongan yang yang satu ini? Maka beliau mengatakan ya di dalam sebuah hadis mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Apa maksud jamaah di sini? Maksudnya adalah jamaahnya Nabi dan juga para sahabat. Mereka adalah al-jamaah, maksudnya adalah jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar yang dikontrol oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Di dalam hadis yang lain beliau menafsirkan yang dimaksud dengan al-jamaah. Siapa mereka? Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ya di dalam hadis yang lain beliau menafsirkan kalimat al jamaah Menjelaskan tentang makna al jamaah Apa maksudnya? Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabat. Jadi tak hadis menafsirkan satu dengan yang yang lain. Jadi masuk dengan jamaah adalah jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ya, inilah al-firqatun najiyah, inilah firqah yang selamat. Ya, e, selamat sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, mereka selamat dari perpecahan. Demikian pula mereka selamat dari neraka. Dan e, perlu diperhatikan bahwasanya ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam kulluha finnar semuanya masuk neraka di sini bukan berarti mereka kafir bukan berarti apa mereka kafir tetapi mereka telah melakukan dosa itu menyimpang di dalam sebagian akidahnya yang melakukan bid'ah melakukan akidah yang menyimpang dari akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah sebuah kesalahan yang mereka diancam ya dengan sebab kesalahan tersebut mereka masuk ke dalam neraka. Jadi maksudnya bukan mereka kafir bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariqu ummati akan berpecah belah umatku. Beliau masih mengatakan apa? Umatku artinya masih umat Islam. Ya bukan orang yang kafir. Jadi ketika kita menyampaikan hadis ini bukan berarti kita mengkafirkan aliran-aliran bukan. Ya kan mereka bertingkat-tingkat. Kalau akidahnya tidak sampai mengkafirkan maka tidak kafir. Ya, tapi kalau sampai akidahnya ya isinya sangat-sangat menyeleweng dan bertentangan dengan pondasi agama Islam dan e, bertentangan dengan tauhid dan seterusnya maka bisa sampai kepada derajat kekafiran. Tapi kalau menyimpang karena bid'ah misalnya baik bid'ah dalam masalah akidah di dalam masalah amalia maka ini tidak sampai kepada kekufuran. Nah, al-firqati an-najiyah ini adalah akidahnya golongan yang selamat Jadi yang akan beliau tulis di sini Bapak-bapak sekalian adalah akidah dan juga keyakinan orang-orang yang tadi dinamakan oleh Nabi sebagai al-jamaah. Yaitu orang-orang yang selamat dari perpecahan. Orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga para sahabat dan tidak melenceng dari dari cara mereka. Maka inilah yang akan disebutkan oleh beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan al-mansurah golongan ini adalah golongan yang al-mansurah yaitu ditolong. Ditolong oleh siapa? Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansuratan la yadhurruhum man qadalahum hatta ya'tiya amrullah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan senantiasa ada La tazalu ta'ifatun akan senantiasa satu golongan di dalam umatku yang mereka mansuratan. Mereka senantiasa tertolong. Ya, alal haq dan mereka di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum tidak akan mudarat mereka orang yang meninggalkan mereka. Artinya mereka mungkin ditinggal sama aliran-aliran yang lain tetapi ini la yadurruhum ini tidak memudarati mereka hatta ya'tiya amrullah sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini beliau mengatakan la dzah. senantiasa ada. Artinya sampai hari kiamat ya akan senantiasa ada segolongan dari umat beliau yang mereka tetap berpegang teguh di atas kebenaran. Sementara yang lain menyimpang. Dan mereka mansurah, mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ditolong dengan ilmu, dengan kuatnya hujjah karena mereka berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Allah tolong mereka dengan ilmu, dengan ilmu yang dalam, dengan kuatnya alasan, kuatnya dalil, kuatnya hujjah. Dan terkadang Allah Allah SWT tolong mereka, Allah berikan mereka kekuasaan, Allah berikan mereka wilayah, Allah berikan kepada mereka negara. La tazal ta'ifatan min ummati mansuratan 'alal haq. La yadurruhum man Tidak akan memudarati mereka orang yang meninggalkan mereka. Terkadang mereka dibenci, terkadang mereka ditinggalkan karena ucapannya, karena dia berkeyakinan dengan keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, maka ini tidak memudarati kecuali mereka sendiri, yaitu orang-orang yang menyimpang tersebut. Adapun ahlu sunnah wal jamaah golongan yang selamat ini, yang ditolong ini maka penyimpangan orang yang menyimpang ini tidak memudarati mereka. Selama mereka masih bertakwa kepada Allah dan bersabar, berpegang teguh dengan Quran dan juga sunnah, bersabar di atasnya maka tidak akan memudarati penyimpangan orang yang menyimpang dan tidak akan memudarati mereka makarnya orang yang membuat makar hatta ya'tiya amrullah sampai datang perintah Allah maksudnya adalah sampai Allah SWT memerintahkan ya di akhir zaman Allah memerintahkan angin ya ada angin tertentu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ya kelak sebelum datangnya hari kiamat jadi sebelum tiupan sangkakala yang pertama maka akan Allah utus ya angin yang disebutkan sifatnya keluar dari arah Syam demikian pula keluar dari arah Yaman yang anginnya adalah angin yang lembut yang disebutkan dalam hadis yang selembut sutra atau lebih dari sutra dan angin ini ditugaskan oleh Allah SWT untuk yang mematikan setiap orang yang beriman ya tidaklah menghirup angin ini orang yang beriman kecuali dia akan meninggal dunia. Ya, dan disebutkan dalam hadis sampai seandainya ada orang yang beriman masuk ke dalam gunung, niscaya angin tersebut akan mengikuti ke dalam gunung tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama, maka orang-orang yang beriman saat itu tidak ada yang hidup. Yang mereka sudah meninggal sebelumnya dengan apa? Dengan angin yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang menemui hari kiamat kelak maka mereka adalah syirarul khalq. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek atau manusia yang paling jelek. Yaitu mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang beriman, maka mereka akan meninggal terlebih dahulu ya dengan angin yang diutus oleh Allah meskipun di dalam hatinya ada keimanan sekecil apapun. Kalau itu adalah keimanan, maka Allah SWT akan mematikan dia dengan angin tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan ila qiyamis sampai datangnya as maksudnya adalah sampai e, matinya orang-orang beriman dengan angin tersebut ahli sunnah wal jamaah dan e, kelompok ini yang selamat dan juga ditolong nama lainnya adalah apa? Ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dinamakan dengan ahli sunnah wal jamaah? Ahli artinya adalah orang yang paling dekat ya dalam bahasa Arab yang namanya ahlun itu adalah orang yang paling dekat. Mereka mengatakan ahlur rojul. Ini adalah orang yang paling dekat dengan laki-laki tersebut. Maksudnya adalah istrinya, anak-anaknya. Ini dinamakan dengan ahlur rojul. Ini adalah ahlinya keluar eh, keluar eh, laki-laki tersebut. Ya, jadi ahlun adalah orang yang paling yang paling dekat. Ahlus sunnah orang yang paling dekat dengan sunnah. Sunnah siapa? sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masuk dengan sunnah adalah jalan. Sunnah Rasulullah artinya adalah jalan tariqah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan beliau sunnah beliau bisa berupa ucapan. Yang dinamakan dengan sunnah kauliah. Ada yang terkadang sunnah beliau berupa perbuatan. Ini dinamakan dengan sunnah fi'liyah dan terkadang sunnah beliau berupa takrir yang berupa persetujuan dan ini semua adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah ahli sunnah karena mereka orang yang paling dekat dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segi akidah mereka mengikuti Nabi. Dalam segi ibadah mereka tidak keluar dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi muamalah mereka berusaha berakhlak dan bermuamalah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka lah yang dinamakan dengan ahlu as-sunnah karena mereka adalah orang yang paling dekat dan paling mengamalkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dinamakan dengan ahli sunnah. Wal jamaah dan mereka adalah ahlul jamaah. Artinya jamaah mereka adalah orang yang bersatu bersama jamaahnya siapa? Jamaahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Mereka tidak menyimpang dan tidak keluar dari jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, sehingga mereka dikenal dengan apa? ahli sunnah wal jamaah. Ya mereka adalah seorang yang berpegang teguh dengan sunnah dan mereka berpegang dengan jamaahnya para sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhum. Ini adalah akidah ya golongan yang selamat tersebut yang ditolong oleh Allah azza wajal dan ini yang akan beliau sebutkan adalah akidah al sunnah wal jamaah. Nah, baik. <clears throat> Simpat menilangnya ya sampai adan. Kemudian beliau mengatakan al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya setelah beliau mengatakan yang akan beliau sampaikan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian beliau mengatakan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman dengan al-ba'thi ba'dal maut, beriman dengan kebangkitan setelah meninggal dunia yaitu beriman dengan hari akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa Dan beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah usul akidah al Sunnah wal Jamaah. Ini adalah pondasi dari akidah al Sunnah wal Jamaah yang dinamakan dengan rukun iman. Dinamakan dengan arkanul iman, rukun iman yang jumlahnya ada berapa? Ada enam. Ya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik dan juga yang yang buruk. Ini harus kita imani karena ini adalah usul pondasi akidah kita. Seandainya seseorang meyakini semuanya kecuali satu di antara rukun iman, maka batal iman batal imannya. Semuanya rukun iman tersebut harus diimani. Ya, dan di dalam sebuah hadis yang Nabi SAW ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan ditanya tentang apa itu iman? Ya Muhammad akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka beliau mengatakan al-imanu antum minabillah billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi maksud dengan iman adalah engkau आज hadis ini dan ini adalah arkanul iman, rukun-rukun iman yang tidak sah iman seseorang sampai dia beriman dengan seluruh rukun iman tersebut. <clears throat> Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang rukun iman ini. Allah SWT mengatakan, Laisal birra an wujuhakum kibal al-masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi iman itu albir adalah engkau beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, beriman dengan dengan malaikat, demikian pula dengan kitab-kitab dan juga dengan rasulnya. Ya Allah menyebutkan lima di antara rukun iman yang enam. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan aman rasulun bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir ya orang-orang yang beriman ya Rasulullah demikian pula orang-orang yang beriman bersama beliau beriman ya masing-masing beriman dengan Allah dan juga para malaikatnya dan juga kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya Demikian pula di akhir ayat ini yang mereka mengatakan wa ilaikal masir dan hanya kepadamu lah ya Allah kami akan kembali. Dan ini adalah makna dari beriman kepada hari akhir. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdiran dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mentakdirkan. Ini adalah dalil bahwasanya wajib bagi seorang yang beriman untuk beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Ini dinamakan dengan arkanul iman dan setelah e, menyebutkan rukun iman secara global maka setelah itu Syekhul Islam akan e, memberikan penjelasan kepada kita tentang apa makna beriman kepada Allah dan seterusnya sampai akhir e, kitab ini ya beliau e, akan memberikan penjelasan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah yang kita diperintahkan untuk berakidah dengan akidah ini supaya kita termasuk golongan yang selamat yang yang ditolong oleh Allah azza wajal itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini e, seperti biasanya sambil menunggu waktu adzan dan eh, waktu komat kita isi dengan tanya jawab mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian baik yang berkaitan dengan materi maupun di luar materi. Nah, silakan bisa disampaikan dengan lisan. tadi kita sebut sebutkan adalah al-ma'luh, yaitu yang disembah. Karena Allah swt dialah al-ilah al-haq. Dialah yang disembah dan dia yang hak, yang benar. Adapun selain Allah maka mereka adalah sesembahan yang uh, tidak benar, yang tidak berhak untuk disembah. Dzalik bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian karena Allah dialah sesembahan yang memang hak yang memang berhak untuk disembah karena dia mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Adapun selain yang selain Allah yang disembah selain Allah, maka mereka adalah sesembahan yang batin. Ketika kita menyebutkan dalam bahasa kita Allah kita katakan Allah, ya tidak perlu kita terjemahkan. Adapun kalimat ilaha yang ketika mengartikan la ilaha illallah maka bisa diartikan dengan sesembahan atau diartikan dengan Tuhan karena Tuhan adalah artinya sesembahan, Tetapi e, sebaiknya kita lanjutkan dengan mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak boleh. Jadi bagusnya kita tambah dengan maknanya karena makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali kecuali Allah. Baik kita menggunakan kata Tuhan atau kata sesembahan Bagusnya ketika kita menerjemahkan mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kemudian kedua tentang apakah e, sifat rahmah yang sifat rahmah yang ada di dalam e, nama Allah Ar-Rahman ini mencakup e, kasih sayang kasih sayang Allah kepada selain manusia ya. Ya kasih sayang Allah bukan hanya kepada manusia tetapi seluruh makhluk ya wasi'at rahmat rahmatuhu kullasyai'. Wasi'at rahmatuhu kulla syai. Ya rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Ya baik hewan maupun tumbuhan. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik. Ada pertanyaan lain? Satu pertanyaan lagi. Bagaimana hukumnya mencari nafkah di negara orang tanpa dokumen atau paspor. Sementara negara tersebut menganjurkan, menganjurkan ada dokumen atau data bekerja di tempat tersebut. Apakah rezeki yang kita peroleh itu haram atau halal? Rezeki yang diperoleh halal. Tetapi dia telah melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan karena seharusnya dia sesuai dengan perjanjian, dia dan masuk ke negara orang lain, dia mengikuti peraturan negara tersebut. Dan Allah mengatakan, "Aufu bil uqul." Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, dalam kalian menyempurnakan perjanjian. Yang kita diperintahkan untuk memenuhi perjanjian. Apabila kita masuk ke negara orang dan perjanjiannya peraturan demikian dan demikian, kita harus mengikuti peraturan negara tersebut. Adapun harta yang dia dapatkan, maka harta yang halal. Allah taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.